السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahih al-I'tiqad والرد على أهل الشرك والإلحاد yaitu tentang bimbingan akidah Islam yang benar dan bantahan terhadap kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Di dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan saya hanya ingin mengingatkan kembali beberapa urgensi tauhid dan bahaya syirik. Paling tidak tiga saja yang ingin saya ingatkan. Pertama, tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Kita ada di muka bumi ini demi untuk mentauhidkan Allah. Oleh karena itu tauhid adalah ilmu yang terpenting. Maka sudah sepatutnya kita lebih bersemangat dalam mempelajari tauhid dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, tauhid itu adalah misi diutusnya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 bahwa misi pengutusan nabi dan rasul semuanya sama yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, tauhid adalah sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita. teman tauhid sungguh sangat banyak, tapi mungkin ini tiga hal yang paling besar. Pertama tauhid adalah tujuan kita diciptakan, yang kedua tauhid adalah misi diutusnya para nabi dan rasul dan yang ketiga tauhid itu adalah sebab terbesar faktor terbesar diampunkannya dosa-dosa kita atau dengan kata lain tauhid adalah jaminan masuk surga. Sebaliknya, Perbuatan dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Bahayanya sangat besar dan sangat banyak. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali tiga bahayanya yang terbesar. Yang pertama, dosa syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Apabila seseorang mati sebelum bertaubat, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-48 dan ayat 116. Kemudian yang kedua tauhid adalah afwan dosa syirik adalah dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Dan inilah yang paling berbahaya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 demikian pula surat Al-Maidah ayat ke-72. Dosa syirik adalah dosa yang menyebabkan pelakunya pasti masuk neraka, bukan hanya itu, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Beda dengan dosa-dosa yang lain, tidak sampai menyebabkan kekal di neraka. Kemudian yang ketiga, dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Seluruh amal kebaikan kita terhapus apabila kita mempersekutukan Allah sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Baik. Ini sekilas tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Maka kesimpulannya adalah tauhid adalah kewajiban terbesar, harus menjadi perhatian utama kita dan syirik adalah dosa terbesar yang harus lebih kita waspadai, lebih kita khawatirkan jangan sampai menimpa kita dan orang-orang yang kita cintai. Oleh karenanya jemaah sekalian, pembahasan berikutnya yang sangat penting adalah bayanu anwa'in minasyirkil akbar. Kita akan memasuki pasal tentang penjelasan macam-macam syirik besar. Kalau kita sudah tahu syirik itu sangat berbahaya, maka kalau begitu kita harus mengenal apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Iya. Allah taala di dalam buku ini akan dirinci kepada kita apa saja syirik besar dan apa saja syirik kecil. Maka mulai pertemuan ini kita membahas tentang macam-macam kesyirikan. Dan pada pertemuan hari ini insya Allah taala kita akan membahas satu macam kesyirikan dan hal-hal yang terkait dengannya yaitu kata penulis hafizahullah taala al-awwal asyirku fil khauf yang pertama syirik di dalam al-khauf rasa takut syirik di dalam rasa takut baik asy al-allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjelaskan Di dalam bab ini Bahwa Ulama menjelaskan Rasa takut itu Terbagi menjadi tiga macam Tiga macam rasa takut Yang pertama yang disebut dengan Khawfusir Rasa takut yang tersembunyi yakni tersembunyi di dalam dada. Maksudnya apa? Seorang yang takut kepada selain Allah seperti takut kepada berhala, takut kepada sesembahan selain Allah, takut kepada mayit, takut kepada jin atau takut kepada makhluk tertentu apakah manusia dan jin yang sebenarnya gaib. Gaib artinya tidak ada di hadapan dia. Tapi dia takut dalam artian bisa menimpakan satu bahaya yang bahaya itu hanya mampu ditimpakan oleh Allah. Contohnya, ada orang-orang yang takut kepada menurut mereka dia adalah penguasa di pantai ini. Ya, mereka takut kepadanya. Takut jangan-jangan dia menimpakan tsunami. Maka takut seperti ini adalah takut yang syirik. Atau takut kepada penghuni kubur. Khawatir jangan sampai penghuni kubur itu bisa menimpakan bahaya kepadanya. Ini adalah takut yang syirik. Iya. Karena hanya Allah yang bisa menimpakan bahaya seperti itu. Dan ini persis seperti keyakinan kaum musyrikin di masa Nabi Hud alaihi salam. Apa kata mereka? Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 54 sampai 55. Mereka berkata, Inna naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in Kami tidaklah mengatakan kecuali kami hanya ingin menyampaikan kepadamu bahwa mungkin saja sebagian tuhan-tuhan kami itu telah menimpakan keburukan terhadapmu. Ya, mereka yakin berhala-berhala mereka bisa menimpakan keburukan. Maka apa jawab Nabi Hud alaihi salam? Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun kata beliau sesungguhnya aku persaksikan kepada Allah dan aku bersaksi aku persaksikan kepada kalian atau kalian saksikanlah aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan selain Allah maka silahkan datangkan makar kalian kepadaku semuanya kemudian jangan ditunda-tunda lagi. Jadi, apa maksud ayat ini? Maksudnya orang-orang musyrik mengancam Nabi Hud alaihissalam. Kalau kamu mengajak kami menyembah Allah dan meninggalkan meninggalkan sesembahan kami, maka Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kejelekan kepadamu. Kata Nabi Hud alaihissalam, silakan. Jangan ditunda lagi. Kalau perlu kalian bersatu semuanya untuk menimpakan keburukan kepadaku langsung saja, jangan ditunda-tunda. Artinya apa? Nabi Hud alaihi salam tidak takut sedikit pun kepada ancaman mereka dengan tuhan-tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam surat Ali Imran ayat ke-175 ayat 175 Allah menyatakan fala takhafuhu Wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Maka jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan takut itu adalah ibadah yang hanya boleh kita persembahkan kepada Allah. Takut seperti ini, namanya khaufusir. Ya, takut yang tersembunyi atau yang rahasia yang ada di dalam dada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah kalau rasa takut seperti ini kita persembahkan kepada selain Allah maka ini termasuk kategori kesyirikan iya ada sebuah contoh diceritakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam syarah beliau terhadap salah satu usul beliau menceritakan ada seorang anak muda penuntut ilmu di Mesir naik taksi. Kemudian mereka melewati kompleks pekuburan Badawi. Badawi itu di Indonesia seperti kuburan Wali Songo yang diagungkan, yang disembah selain Allah atau kuburan wali-wali yang lain. Ya. Yang sebagian orang tanpa mereka sadar telah mempertuhankan kuburan-kuburan tersebut. Walaupun para wali itu dia enggak mereka enggak ridho. Para wali itu enggak pernah ridho dipersekutukan dengan Allah. Kalau dia betul-betul wali, tidak mungkin dia ridho dipersekutukan dengan Allah. Iya. Hanya orang-orang saja yang melakukannya. Maka di Mesir juga ada seperti itu. Namanya Badawi. Tapi menurut sebagian ulama yang meneliti tentang Badawi ini, dia sebenarnya bukan wali. Ya. Dia malah orang yang apa namanya kurang ajar. Ya. Tapi kok bisa-bisanya dia jadi wali? Karena ada orang yang menipu, menipu masyarakat. Ya. Ya singkatnya, kuburannya adalah kuburan yang diagungkan, dianggap kuburan wali. Maka lewatlah anak muda ini menumpang sebuah taksi di pekuburan tersebut. Di depan kuburan itu ada anak kecil meminta-minta. Anak kecil meminta-minta. Maka anak muda ini mengatakan kepada supir apa namanya? Berhenti sejenak. Dia mau bersedekah. Kasih ke anak kecil itu. Ternyata setelah dikasih, anak itu mengatakan, "Demi Badawi, masa cuma sedikit? Kamu harus tambah." Iya. Dia meminta-minta kemudian bersumpah lagi demi Badawi, kamu harus tambah. Nah, anak itu sudah tahu itu strateginya si anak. Kalau sebut nama Badawi, orang-orang akan ketakutan. Orang-orang yang biasa berziarah di situ untuk mencari berkah, untuk berdoa kepadanya, kalau sudah sebut nama Badawi seperti itu, dia pasti ketakutan. Dan anak ini sudah paham. Ya, Makanya dia dia bersumpah dengan nama Badawi. Tapi apa yang terjadi? Anak muda ini dia bilang kembalikan lagi uangnya. Anak kecil ini mengira akan ditambah lagi lebih banyak. Ternyata nggak jadi dikasih. Ya. Ayo kita jalan. Kemudian dia nasihati, kalau kamu sudah bersumpah dengan nama Badawi, itu adalah syirik bersumpah dengan nama selain Allah, saya nggak jadi kasih. Akhirnya mereka berjalan. Ternyata jemaah sekalian, sepanjang jalan Sopir taksinya ini yang malah jadi ketakutan. Aduh, bahaya ini kita akan ditimpa musibah. Badawi pasti marah. Kamu sudah menghinakan Badawi. Iya. Terus menerus sepanjang jalan dia gelisah, takut. Maka anak muda ini menasihati, jangan takut sama dia, takut kepada Allah. Ya. Tapi supir taksi belum bisa menghilangkan rasa takut. Takut kepada Badawi. Sampai di tujuan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Maka anak muda ini berkata, mana katanya Badawi mau menimpakan bencana? Ya. Apa kata supir taksi? Sebenarnya Badawi maha pemaaf. Ya. Jadi dia nggak marah, dia memaafkan kita. Ya. Jadi istilahnya apa? Ngeles. Ya. Nah, ini contoh, rasa takut yang syirik. Takutnya si anak itu dan takutnya supir ini kepada penghuni kubur itu dengan keyakinan bisa menimpakan mudarat kepada mereka, ini rasa takut yang syirik. Ya. Yeah. Jadi ini menunjukkan kepada kita dalam perkara yang mungkin oleh sebagian orang nggak terpikirkan. Masa sih takut saja bisa syirik? Iya. Tapi ternyata bisa terjerumus dalam syirik. Maka ini menunjukkan kepada kita kesyirikan itu ber, ada berbagai macam bentuknya. Inilah nomor satu yang dicontohkan oleh Syekh. Takut yang syirik, yaitu disebut khaufus sir, takut yang tersembunyi seperti rasa takut yang kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian jenis rasa takut yang kedua adalah Rasa takut seseorang sehingga menjadikannya meninggalkan perbuatan yang wajib atau kewajiban yang harus dia tunaikan dan melakukan yang haram. Karena takut kepada orang, takut kepada manusia atau takut pada apapun sehingga membuat dia meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Maka ini adalah syirik kecil. Ini hukumnya haram dan syirik kecil. Takut kepada tetangga. Takut kepada orang tuanya. Takut kepada istrinya. Ya. Takut kepada majikannya, bosnya, takut kepada dosennya, takut kepada seniornya. Karena takutnya itu, dia mau melakukan yang haram karena disuruh oleh bosnya, oleh dosennya, oleh seniornya, atau meninggalkan yang wajib. Maka ini adalah dosa besar dan termasuk kategori syirik kecil. Dan syirik kecil itu jemaah sekalian Sudah kita ingatkan Bukan berarti dosanya kecil Syirik kecil adalah dosa besar Setelah syirik besar Iya yeah. Di sini penulis Habibullah taala menyebutkan sebuah dalil dari surat Ali Imran ayat 173 sampai 175 tentang kisah orang-orang musyrik menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan." Kata Allah, orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Manusia di sini adalah kaum musyrikin. Mereka di sini adalah kaum mukminin. Apa kata manusia kepada kaum mukminin? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia maksudnya kaum musyrikin telah bersatu untuk menyerang kalian. Maka takutlah kepada mereka. Takutlah kepada mereka. Jadi diancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh orang-orang musyrik, ditakut-takuti. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Fazadahum imanan. Maka ancaman tersebut hanya menambah keimanan. Jadi tidak membuat takut. Ini seharusnya orang yang beriman. Tatkala dia taat kepada Allah, kemudian dia diancam oleh orang, bukan malah takut, tapi nambah keimanan. Kenapa? Kenapa nambah keimanan jemaah sekalian? Karena itulah janji Allah. Artinya apa? Allah telah menyampaikan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran mesti ada tantangan, mesti ada cobaan. Ini sekarang betul-betul dia saksikan. Berarti benar apa yang Allah katakan. Maka imannya bertambah. Tinggal dia menanti janji Allah yang berikutnya. Apa itu? Pertolongan Allah. Ya. Waqalu makanya ada doanya di sini. Kata Allah dan mereka berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan hanya kepadanya lah sebaik-baik kami bertawakal. Hafalkan doa ini ya. Singkat. Ini doa dibaca ketika genting. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba diulangi. Masya Allah. Mudah sekali dihafal ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal. Dan ini juga doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api. Ya, bahkan disebutkan sebagian ulama ahli tafsir ketika itu datang malaikat menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak butuh pertolonganmu, saya hanya butuh kepada Allah. Dan inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim supaya mendapatkan pertolongan Allah. Ini pula yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika kaum musyrikin sudah mengepung mereka. Waktu itu pasukan gabungan sudah mengepung mereka. Maka dua hal yang terjadi pada mereka. Pertama bertambah keimanan, yang kedua mereka lebih menguatkan penyandaran diri kepada Allah dan memohon hanya kepadanya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yashub lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Mereka kembali dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan darinya tidak ditimpa kejelekan sedikit pun dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah pemilik keutamaan yang sangat besar. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang perlu kita perhatikan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah setan yang ingin mempertakuti kalian dengan wali-walinya. Yaitu dia menjadikan orang-orang kafir untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Maka perhatikan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah menyatakan maka janganlah kamu takut kepada mereka namun takutlah kepadaku kalau kamu benar-benar beriman. Jadi inilah salah satu syarat keimanan. Takutlah kepadaku kalau kamu beriman. Jangan takut kepada manusia ya sehingga membawa kamu melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib baik jemaah sekalian sebelum kita lanjut di dalam hadis ini atau di dalam ayat ini ada satu faidah yang bisa kita petik ada satu pelajaran penting di sini orang-orang kafir melakukan pengepungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu mereka mengepung. Kemudian mereka mengancam juga, mempertakuti. Ya, membuat takut. Sesungguhnya dikatakan kepada mereka sesungguhnya manusia sudah bersatu untuk menyerang kalian. Maka takutlah kalian. Jadi ini yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu adalah kejelekan bahkan kejelekan yang besar dosa besar masa Nabi ditakut-takuti demikian pula orang-orang yang beriman tapi jemaah sekalian apa hasilnya hasil dari perbuatan mereka ternyata hasilnya baik apa hasilnya fazadahu imanan menyebabkan bertambah imannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan juga menyebabkan mereka lebih bertawakal kepada Allah serta berdoa kepadanya dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Mereka berbuat jelek tapi justru hasilnya baik. Maka di sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Bisa jadi cara yang salah tapi hasilnya bagus. Walaupun ternyata hasilnya baik, tetap saja itu salah. Dibaham ya? Apapun yang kita kerjakan, kalau itu salah, meskipun hasilnya bagus, tetap salah. Makanya dalam syariat itu tidak terlalu penting hasilnya. Yang penting adalah bagaimana caranya. Apakah caranya benar sesuai syariat atau tidak? Soal hasilnya kita serahkan kepada Allah. Iya. Ini penting dipahami. Makanya Syekhul Islam rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang ada orang yang berdakwah berdakwah dengan cara yang salah. Berdakwah dengan cara yang salah. Iya. Tetapi katanya dia berhasil. Banyak orang yang taubat. Caranya salah, tapi dakwanya malah berhasil. Banyak orang yang bertobat. Itu menurut orang yang bertanya itu. Maka kata beliau, kata Syekh, tetap saja salah. Tetap saja salah. Ya. Mungkin sebaliknya terjadi. Ada orang berdakwah dengan cara yang benar, tapi sedikit orang yang mau mengikuti. Ya. Sedikit orang yang mau mengikuti. Nggak bisa juga dikatakan nggak berhasil. Sebab dalam Islam berhasil tidaknya itu adalah kalau caranya sesuai. Kalau dia berdakwah sesuai cara yang benar, maka dia disebut berhasil walaupun nggak ada pengikutnya. Iya, ini yang harus kita camkan baik-baik. Jadi kata beliau, walaupun dia berhasil berhasil dalam artian banyak orang yang mendapat hidayah tadinya nggak sholat kemudian sholat tadinya nggak puasa kemudian puasa namun dia mengajak mereka dengan cara yang salah cara yang salah itu macam-macam ya. seperti berdakwah dengan lagu-lagu musik dan lain sebagainya atau dengan hadis-hadis palsu hadis-hadis lemah karena ada hadis-hadis palsu lemah tapi menggugah, menggugah semangat atau menyadarkan. Ya, maka tetap salah. Dalilnya adalah ayat ini. Bisa jadi itu salah besar, bahkan dosa besar. Namun mungkin berhasil. Berhasil dalam artian ada yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi itu bukan ukuran kebenaran hasil yang baik itu bukan ukuran kebenaran. Kebenaran itu adalah dua hal. Niat yang ikhlas dan cara yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kelak di hari kiamat Nabi SAW sudah diperlihatkan Kelak di hari kiamat, para nabi akan dibangkitkan bersama pengikutnya. Maka beliau mengabarkan, Uridat alayyal umam. Fara'aitun nabiya wa ma'ahu rahat. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat seorang nabi, pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Wan nabiya wa ma'ahu rajul wa rajulan dan aku melihat nabi yang lain pengikutnya hanya satu orang dan nabi yang lain pengikutnya hanya dua orang. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Ini nabi yang sudah jelas-jelas dakwahnya pasti benar. Karena dia adalah utusan Allah dan dia maksum. Allah jaga dari dosa. Tapi ternyata pengikutnya sedikit. Ada yang hanya satu orang, dua orang, nggak lebih dari sepuluh orang, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Iya. Jadi walaupun caranya salah berhasil itu tidak menunjukkan hal itu benar. Ya, walaupun berhasil tapi dengan cara yang salah tetap saja salah. Iya. Contoh lain, Seperti sudah kita ingatkan dalam mengingatkan atau menasihati pemerintah itu ada caranya. Seperti apa caranya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya kemudian menyepi. Fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayhi. Kalau diterima maka itu yang diharapkan. Kalau tidak maka dia sudah menunaikan tugasnya untuk memberi nasihat. Ini cara yang benar dalam menasihati pemerintah sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau jangan tampakkan terang-terangan. Tapi sebagian kaum muslimin hari ini seakan-akan lupa atau nggak mau tahu atau nggak pernah baca sama sekali pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka jelek jelekkan pemerintah di media massa atau di mimbar-mimbar terbuka atau di aksi-aksi jalanan. Ini semuanya menyelesaikan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada kejadian berhasil. Iya. Karena mereka melakukan itu, pemerintah merasa tertekan, akhirnya merubah kebijakannya. Berhasil. Apakah karena berhasil kemudian itu menjadi benar? Tidak. Tetap salah. Jadi ini yang harus kita camkan baik-baik. Walaupun hasilnya baik, belum tentu caranya benar. Cara yang benar itu hanyalah apabila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini faedah yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, di sini Syekh juga menyebutkan sebuah hadis. Sebuah hadis yang patut menjadi renungan kita. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La yahkiru ahadukum nafsahu." Janganlah seorang dari kalian merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahkiru ahaduna nafsahu? Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa orang yang merendahkan atau menghinakan dirinya sendiri?" Maka Nabi SAW bersabda, yara yara amran lillahi alaihi fihi maqal thumma la yaqulu fihi orang yang menghinakan dirinya sendiri adalah dia melihat satu kemungkaran satu perbuatan dosa dilakukan kepada Allah seharusnya dia menegur tapi dia diam saja ini orang yang hina menghinakan dirinya sendiri artinya apa dia pengecut tidak ada keberanian di jalan Allah. Melihat orang berbuat dosa, dia diam saja. Padahal dia mampu berbicara. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengatakan kepadanya pada hari kiamat, "Ma mana akan taqula fi kadza wa kadza?" Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk mengatakan yang benar tatkala kamu melihat kemungkaran? Kemungkaran ini dan itu, fayaqul. Maka apa jawabannya jemaah sekalian? khasyatan nas. Ya Allah, saya melakukan itu karena saya takut kepada manusia. Ya. Takut kepada orang, segan, malu. Ya. Kemudian dia terkunci mulutnya untuk menyampaikan yang hak. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan kepadanya, fa iya kunta ahaqqu an takhsha. Kepadaku yang lebih patut engkau takutkan. Ya. Kepada Allah yang lebih patut kita takut. Jangan takut kepada manusia. Ya. Ada lagi yang lebih parah. Ada, ada orang kafir merayakan kekufurannya, merayakan hari perayaan agama mereka, dia ucapkan selamat. Kenapa? Enggak enak hati. Karena saya berteman dengan dia. Takut nanti dia jadi marah kepada saya. Takut dia jadi tersinggung. Subhanallah. Dia berani melakukan kemungkaran yang besar. Mengucapkan selamat terhadap orang yang melakukan kekufuran. Jemaah sekalian, ini lebih besar dosanya dibanding pejabat korupsi kita katakan kepadanya, selamat, Anda sukses. Ya, sekarang sudah jadi orang kaya karena korupsi. Ya. Itu kan dosa. Dia korupsi, dia salah, kita katakan selamat. Lebih besar dosanya kita mengucapkan semisal selamat Natal. Karena Natal itu perayaan kekufuran. Masa kita ucapkan selamat? Tapi ternyata mereka melakukan itu dikarenakan enggak enak hati, takut membuat orangnya tersinggung. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, "Fa iyyaya kunta ahaqqu an takhsha." Sebenarnya kula yang lebih berhak engkau takuti. Iya, ini peringatan untuk kita semuanya untuk lebih menjunjung tinggi keagungan dan kebesaran Allah dan tidak perlu takut dengan manusia. Jemaah sekalian, manusia memusuhi kita. Orang-orang berbicara jelek tentang kita. Terlebih lagi mereka memusuhi dan berbicara jelek tentang kita karena apa? karena kita berpegang teguh dengan ajaran yang benar. Maka ketahuilah, itu semua tidak ada bahayanya apapun bagi kita. Ini yang harus selalu kita ingat. Kebencian mereka kepada kita, ucapan jelek mereka tentang kita, sama sekali nggak ada bahaya apa-apa. Apa yang perlu ditakutkan? Yang membahayakan kita adalah apabila kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau melakukan perbuatan yang haram. Iya, itu yang justru membahayakan kita. Baik. Kemudian yang ketiga. Jadi ini rasa takut yang ketiga, jenis takut yang ketiga. Yang ketiga adalah al khawfu tabi'i. Takut yang sifatnya tabiat. Jadi kita bahas tiga macam rasa takut. Yang pertama takut yang syirik, yang kedua takut yang haram, sekarang takut yang mubah. Takut yang sifatnya tabiat. Tabiat itu artinya sifat dasar manusia. Contohnya apa? Takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, takut kepada api. Ini kan sifatnya tabiat. Manusia tercipta memang sudah seperti itu. Ya. Mana ada orang yang berani kepada api, ya. Mau melawan api, jangan coba-coba, ya. Itu sudah tabiat. Maka ini sifatnya juga mubah. Sebagaimana Allah mensifatkan tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat ke-21. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Beliau keluar dari kota itu dalam keadaan takut seraya mengawasi. Kenapa beliau takut? Hah? Kenapa beliau takut? Takut sama siapa? Hah? Kenapa Pak? Takut sama musuh. Iya, siapa musuhnya maksud saya? Hah? Dan kenapa dia harus takut? Hah? Karena iya. Karena mau dibunuh. Iya, kenapa dia mau dibunuh? Hah? Enggak, Waktu itu beliau belum belum berdakwah. Kenapa? Pernah bacakan kisah Nabi Musa? Beliau lari dari kejaran Firaun. Ketika mau berdakwah malah beliau balik lagi. Ya. Karena apa? Karena beliau tidak sengaja membunuh tentaranya Firaun. Ya, sekali tinju mati. Ya. Ini namanya jagoan. Ya. Maka beliau lari Beliau dikejar oleh pasukan Firaun, beliau dikejar, maka beliau lari. Akhirnya beliau meninggalkan kota tersebut. Iya. Ini takut yang sifatnya tabiat. Ini Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'an. Jadi ini sifatnya tabiat. Tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menyebutkan juga takut kepada Allah adalah sifatnya orang-orang yang beriman yang suka memakmurkan masjid-masjid Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menegakkan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi di sini disebutkan lima sifat mereka. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid Allah. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada hari akhir, ketiga menegakkan solat, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima adalah walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka itulah kata Allah yang mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang takut kepada Allah, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, rasa takut kepada Allah itu juga akan sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini. Yaitu apa? Kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Inilah faktor terbesar seseorang itu selamat dari perbuatan dosa karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena adanya rasa takut kepada Allah, maka seseorang itu terhalangi, terselamatkan dari perbuatan dosa. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kita berikan contoh kasus. Bagaimana rasa takut kepada Allah menghalangi Nabi Yusuf, melindungi Nabi Yusuf menjadi benteng bagi beliau untuk berbuat dosa. Padahal ibaratnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada di mulut harimau. Ya. Sebenarnya hampir-hampir mustahil beliau selamat. Bagaimana tidak jemaah sekalian? Seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran. Beliau diajak oleh seorang wanita yang cantik jelita untuk melakukan hubungan yang terlarang. Ya. Bukan wanita sembarangan. Wanita yang cantik jelita. Dan wanita itu sudah nggak malu-malu lagi. Dia yang mengajak langsung to the point. Ayo kita lakukan. Subhanallah. Ya. Bukan Nabi Yusuf yang melakukan pendekatan. Wanita itu yang mengajak. Kemudian ketika itu Nabi Yusuf berstatus sebagai seorang budak. Walaupun itu status yang tidak benar. Mereka menganggap beliau budak tapi beliau bukan budak. Ya. Itu adalah kezaliman. Para pedagang itu yang menjual Nabi Yusuf kepada kerajaan, keluarga kerajaan dan dijadikan budak. Itu posisi Nabi Yusuf dalam keadaan lemah. Artinya beliau di situ hidup sebagai pembantu. Lemah yang harus nurut kepada tuannya. Kemudian ketika itu pintu-pintu telah terkunci. Ya. Mungkin bayangan kita di masa ini sudah di kamar hotel. Ya. Semua pintu sudah terkunci, nggak ada yang lihat. Wanita itu yang mengunci dan tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam tidak dikenal di negeri itu. Beliau nggak, mereka nggak mengerti. Nabi Yusuf itu berasal dari keluarga besar, keluarga seorang nabi. Orang nggak kenal dia. Keluarganya di kampung yang lain, jauh dari situ. Artinya, kalau beliau ketahuan, beliau nggak akan malu, karena nggak ada keluarganya. Kemudian ditambah lagi beliau adalah seorang anak muda. Masih bujangan. Ya. Dan sedang kuat-kuatnya hasratnya terhadap lawan jenis. Beliau pun sudah sempat terbetik dalam hatinya keinginan. Subhanallah. Kalau Allah tidak menyelamatkan beliau. Kemudian bersamaan dengan itu wanita itu masih mengajak bukan hanya mengajak bahkan mengancam iya wanita itu bukan mengajak mengancam lalu apa yang terjadi jemaah sekalian tatkala Nabi Yusuf berlari wanita itu masih mengejar subhanallah jadi itu semua faktor-faktor yang seharusnya mungkin kalau bagi kebanyakan orang dia sudah nggak selamat dia terjerumus dalam dosa itu Iya. Apalagi yang sengaja nyari-nyari. Ya, Nabi Yusuf nggak nyari-nyari. Dia dijebak oleh wanita tersebut. Jadi sulit sekali kondisi yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi jemaah sekalian, karena rasa takutnya kepada Allah, maka beliau selamat. Beliau masih ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Iya. Demikian pula ada faktor-faktor lain yang menyebabkan beliau selamat. Yang pertama tadi, rasa takut kepada Allah dan takut ini muncul dari ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang syariatnya dan tentang hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bisa selamat dari jerat-jerat hubungan terlarang tersebut? Beliau minta perlindungan kepada Allah. Apa yang beliau katakan? Ma'adzallah. Ketika wanita itu mengajak, beliau langsung mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam berlari menjauh dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskannya dalam hubungan terlarang tersebut menjauhi perangkap-perangkap setan. Ya. Jangan kita ingin selamat tapi malah kita nikmati, ya. Mumpung kesempatan, ya. Kapan lagi? Naudzubillah. Kemudian yang keempat adalah beliau tidak takut kepada selain Allah. Karena beliau sudah diancam. Diancam dengan penjara. Diancam dengan siksaan tapi beliau tidak takut kecuali kepada Allah. Ini yang menjadi pembahasan kita. Ya. Kemudian yang kelima dan ini adalah faktor terbesar keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kelima. Apa jemaah sekalian? Faktor terbesar keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam beliau adalah orang yang ikhlas dalam beribadah. Kalau kita ingin selamat dari kemaksiatan, maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Yusuf ayat ke-24. Kedalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min al mukhlasin. Demikianlah kami hindarkan dari Yusuf itu keburukan dan perbuatan keji karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah sebab keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam sang pemuda idaman dari hubungan terlarang. Iya. Jadi yang menjadi inti pembahasan kita adalah rasa takut beliau kepada Allah menyelamatkan beliau dari kemaksiatan. Kemudian Syekh Habibullah Ta'ala juga menyebutkan di sini tiga faktor yang dapat menyelamatkan kita dari kemaksiatan. Pertama, mengenal jeleknya kemaksiatan tersebut. Ya, makanya kita pelajari dalam Al-Quran, dalam Sunnah dijelaskan tentang bahaya dosa ini dan bahaya dosa itu. Semakin kita tahu bahayanya, ini akan memberikan dorongan yang besar kepada kita untuk menjauhinya. Makanya ada kitab-kitab khusus yang berbicara tentang dosa-dosa. Contohnya kitab Al-Kabair. Ini saya menyarankan kepada ikhwa dan akhwat sekalian untuk memiliki buku ini. Dan buku ini sudah banyak diterjemahkan. Judulnya adalah Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Karya Imam al zahabi rahimahullah, ya. Saya pernah lihat salah satu buku terjemahannya dia kasih judul Galaksi Dosa. Iya. Tapi judul aslinya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar. Memuat kurang lebih 70-an. Memuat kurang lebih 70-an dosa-dosa besar. Coba lihat baca jangan-jangan masih banyak yang kita lakukan. Iya. Itu baru dosa-dosa besar, belum dosa-dosa kecil. Dosa kecil satu kalau dikali tiga dosa kecil bisa jadi besar. Iya. Jadi semua perbuatan dosa itu harus kita kenali agar kita bisa waspadai, kenali bahayanya. Kemudian yang kedua kata Syekh adalah meyakini ancaman-ancaman Allah bagi dosa bagi para pelaku dosa tersebut di akhirat kelak. Semakin kuat keimanan kita terhadapnya, maka semakin besar penghalang kita dalam perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga kata Syekh adalah khawatir. Jangan sampai ketika kita berbuat dosa itu Allah tidak berikan hidayah kepada kita untuk bertobat. Karena banyak orang terjerumus dosa, anggapannya gampang lah nanti bisa bertobat. Iya, ini kita harus takut. Apakah kita bisa menjamin Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bertobat? Enggak ada jaminan. Ya, bisa-bisa kita mati dalam keadaan berbuat dosa sebelum sempat bertobat itulah yang dimaksud dengan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. ya dan bagaimana nasib kita setelahnya adalah tergantung akhir kehidupan kita tersebut. ya Kemudian jemaah sekalian, juga poin penting yang disebutkan Syekh di sini, mungkin ini yang terakhir. Rasa takut kepada Allah hendaklah mendorong kita untuk lebih beramal soleh dan takut berbuat dosa. Bukan malah menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Ini ketakutan yang melampaui batas. Ada orang takut kepada Allah, tapi yang terjadi malah melampaui batas. Sampai dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka Allah telah mengingatkan kita, itu adalah dosa besar. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat ke-56. وَمَنْ wa mayaqnatu rabbih illa Dan tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi jangan karena saking takutnya kita kemudian tidak lagi memiliki harapan. Tidak lagi memiliki harapan kepada Allah. Oleh karena itu, Syekh mengingatkan kita Rasa takut ini harus dipadukan dengan arroja pengharapan. Jadi di satu sisi kita takut azab Allah, tapi di sisi lain kita mengharap rahmat Allah. Sebagaimana Allah telah memuji orang-orang yang beriman, para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, tatkala mereka beribadah kepada Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Dalam surat Al-Isra ayat 57 yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Iya. Jadi ini dua hal yang harus dipadukan. Jangan hanya takut saja, namun hendaklah disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita kehilangan salah satunya, ini bisa berbahaya. Bisa menjadikan kita tersesat. Ada orang yang saking takutnya kepada Allah sehingga tatkala dia melihat orang berbuat dosa besar akhirnya dia dia mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena dia nggak punya harapan. Orang itu masih ada harapan untuk taubat, masih ada harapan mendapatkan rahmat Allah. Dia nggak memiliki lagi hal itu, sehingga dia mengkafirkan mereka. Itulah yang disebut dengan golongan khawarij. Sebaliknya, ada orang-orang yang hanya harapan saja dikedepankan, ya. Enggak apa-apalah kita berbuat dosa, kan Allah Maha Pemaaf. Ya. Allah Maha Penyayang. Itu yang selalu dia pegang. Dia jadikan patokannya. Akhirnya dia terjerumus dalam dosa-dosa. Ya, ini ini disebut golongan murjiah. Ya. Terlalu besar harapan mereka kepada Allah sehingga sampai lupa dengan dosa-dosa. Maka Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Nabi ibadi, anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan azabku adalah azab yang pedih. Jadi, Allah ingatkan dua hal. Allah maha pengampun lagi maha penyayang, dan azabnya sangat keras. Maka kita pun harus memiliki dua hal, rasa takut kepadanya dan harapan kepadanya. Demikianlah kita harus menjalani hidup ini di antara takut dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah jemaah sekalian inilah ringkasan pembahasan kesyirikan yang pertama dengan hal-hal yang terkait dengannya. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya langsung itu ya. Gak ada hubungannya dengan pembahasan. Iya. Gak apa-apa. Jamaah sekalian, aksi tersebut tujuannya baik. Setiap muslim sudah sepatutnya mendukung tujuan tujuannya. Sudah sepatutnya mendukung. Karena memang itulah hukum Islam. Yaitu tujuannya. Apa tujuannya? Agar orang kafir yang menghina Al-Quran itu diberikan hukuman. Bahkan seharusnya dihukum mati. Ya, sepakat ulama kalau dia nggak taubat. Kewajiban pemerintah terhadap penghina agama adalah memerintahkan dia bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, diberikan hukuman mati sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Bagaimana cara bertobatnya? Masuk Islam. Ya. Antum kan dekat di sini rumahnya. Ya. Dekat kan? Katanya dia tinggal di Jakarta Barat sini. Ya. Ajak dia masuk Islam. Iya. Jadi tujuannya baik. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung akidahnya rusak. Tidak mendukung tujuannya. Tapi cara yang mereka tempuh salah. Iya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Walaupun tujuannya baik, walaupun berhasil, tetap salah. Kenapa salah? Pertama, karena cara seperti itu, demonstrasi unjuk rasa adalah cara yang diimpor dari orang-orang kafir. Itu bukan cara kaum muslimin. Ya. Itu cara orang-orang kafir. Ya. Dan itu adalah bagian dari demokrasi. Iya kan? Dan demokrasi itu bukan dari Islam. Iya. Ini satu, kenapa salah? Itu hasil impor dari budaya orang-orang kafir. Jadi nggak ada pengaruhnya walau pemerintah mengizinkan, tetap salah. Iya. Karena itu memang sudah tradisi orang-orang kafir. Dan meneladani atau menyerupai orang kafir itu termasuk kategori wala kepada mereka, loyal kepada mereka. Ya, subhanallah, mereka mau menuntut orang kafir dihukum, tapi mereka pakai cara orang kafir. Salah. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Dan menyerupai mereka termasuk sikap loyal. Yang kedua, itu adalah cara kelompok sesat Khawarij. Dalam Islam, yang melakukan demo itu hanya golongan Khawarij. Pertama yang melakukan demo adalah nenek moyang Khawarij, seorang munafik yang bernama Dhul Huwaisirah dia sok menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan banyak orang dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil berlaku adilah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil terang-terangan dia menasehati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan menasehati tapi sok menasehati makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya celaka engkau kalau saya kamu anggap tidak berlaku adil, siapa lagi kalau begitu yang mampu berlaku adil? Kalau saya dianggap nggak mampu berlaku adil, iya. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis tentang Dzul Khuwaisirah ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan bahwa pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata juga, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Iya. Kemudian demonstrasi berikutnya terjadi di akhir masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada Utsman. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Akhir dari demonstrasi ini pembunuhan terhadap Utsman. Itu yang mereka lakukan. Awalnya mereka demo dulu. Berakhir dengan pembunuhan terhadap beliau. Nauzubillah. Iya. Yeah. Demikian seterusnya. Yang melakukan demonstrasi kepada penguasa di dalam Islam pertama kali adalah golongan yang disebut kelompok Khawarij. Ahlul bid'ah yang pertama dalam Islam. ya Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal tersebut dapat memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang besar Bahkan sebagian kemudaratan itu sudah jelas. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal melakukan kemudaratan yang jelas untuk menuntut kemaslahatan yang belum jelas? Kan belum jelas tuntutan mereka dipenuhi atau tidak. Sementara kemudaratannya sudah jelas. Apa kemudaratannya? Sangat banyak. Ya, di samping tadi menyerupai orang kafir dan kelompok sesat, juga kemudaratan-kemudaratan seperti terjadi kemacetan, kelumpuhan ekonomi, dan yang paling berbahaya tentunya sampai pada pertumpahan darah. Mungkin nggak terjadi, sangat mungkin. Dan bahkan sudah terjadi dulu-dulunya. Awalnya kan dari demo. Kemudian terjadi pertumpahan darah. Terjadi kerusuhan. Besar-besaran bahkan. Iya. Jadi ini terlarang. Imam Ahmad rahimahullah pernah diajak demo. Kepada siapa? Kepada penguasa yang juga menghinakan Al-Quran. Sama, persis. Bahkan lebih parah lagi. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa artinya kalau Al-Quran makhluk? Artinya seluruh ayat Al-Quran bisa benar bisa salah. Iya kan? Karena dia makhluk. Namanya makhluk bisa benar bisa salah. Yang maha benar hanya Allah. Kalau makhluk bisa benar bisa salah, bisa kita terima bisa tolak. Bisa nanti suatu saat direvisi. Dan bisa mati. Makhluk semuanya musnah, binasa. Iya. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Bukan hanya itu dia pun memaksa pemimpin di masa itu, penguasa di masa itu, dia memaksa rakyatnya harus memiliki keyakinan yang sama dengan dia. Sampai akhirnya dia menyiksa dan membunuh para ulama karena tidak mau mengikuti akidahnya. Ini sepakat ulama. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ulama sepakat dia kafir. Walaupun dia tadinya muslim. Dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sama. Kekufuran. Tapi jemaah sekalian, para ulama tidak melakukan pemberontakan. Imam Ahmad tidak melakukan pemberontakan. Dan jemaah sekalian, ulama di masa itu nggak sama dengan ulama di masa ini. Ya, orang yang dianggap ulama di masa ini dipelototin, ya kan? Dikasih mata apa namanya galak, di apa namanya dibentak-bentak ulama sekarang sebagian orang nggak menghargai ulama nggak memuliakan ulama nggak seperti di masa itu di masa itu ulama betul-betul dihormati kalau ulama berbicara mau memberontak dan meruntuhkan satu kekuasaan itu akan runtuh karena orang lebih mendengarkan ulama dibanding pemerintah ya ulama betul-betul di masa itu memiliki peran yang sangat besar di masyarakat. Tapi Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya tidak melakukan perlawanan. Mereka hanya memberi nasihat, tidak mengumpulkan massa untuk melakukan perlawanan. Kenapa? Apa yang beliau takutkan? Terjadi pertumpahan darah. Iya. Terjadi mudarat yang besar. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini diantara mudarat-mudarat yang besar yang seharusnya dihindari. Ya. Maka yang ditempuh hendaklah bukan cara seperti itu, tapi cara yang lain, cara yang tidak memunculkan mudarat yang malah lebih luas. Dengan cara yang lain, apakah dengan cara memberi nasihat langsung, ya, menemui, demikian pula jangan lupa didoakan supaya mereka mendapatkan petunjuk. ya karena pada hakikatnya kan mudah bagi Allah untuk merubah mereka. Maka minta kepada Allah. Kita usaha dengan usaha yang benar, cara yang benar, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian wallahu alam. Kalau ada yang lain silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaih ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh